Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhum al-Baiquniyah. Yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah seputar hadis sahih. Dan sekarang ternyata beliau nah sebelum melanjutkan hadis hasan, beliau akan menyebutkan beberapa pembahasan yang penting masalah hadis yang akan kita bahas ini. Qala al mualifu asabahullah mabahithu hadisiyatun. Pembahasan-pembahasan seputar ilmu hadis. Al-mabhas al-awwal pembahasan pertama. Jadi yang sahih sudah kita lewati ya, yang hasan nanti setelah ini. Pembahasan pertama tangqasimu al-akhbar al-manqulah ilaina ila aqsam, ila salasati aqsam. Kabar-kabar yang dinukilkan sampai kepada kita itu terbagi menjadi tiga macam. Jadi kabar yang dinukilkan sampai kepada kita terbagi menjadi berapa macam? Tiga macam. Pertama al-hadis. Jadi kalau antum dengar hadis itu sudah pastikan sudah. Kalau hadis bahwa huwa bima udi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sesuatu yang khusus. Ya, yang kalau hadis itu adalah khusus dengan perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan atau <clears throat> yang lainnya. Pak maksudnya ya? Itu hadis. Jadi kalau hadis itu eh, pastikan sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW yang kau aw fi'lin aw takririn. Paham ya? Baik berupa ucapan, perbuatan atau nah ketetapan Rasulullah SAW atau pengakuan Rasulullah SAW. Yang kedua, al-asar. Kalau asar ada ihtimal. Kalau asar ada ihtimal kita lihat wawa huwa yahtassu bima udhifa ilama manduna minas sahabah atau tabi'in. Ada ihtimal. Ihtimal dari tabi'in atau ihtimal dari sahabat itu loh. Ada kemungkinan dari sahabat ada kemungkinan dari tabi'in. Kita lihat al-asar huwa wa yahtassu bima udhifa yaitu khusus dengan apa-apa yang disandarkan ilaman dunah kepada orang yang di bawah Rasulullah. Minas sahabat dari kalangan sahabat, awit tabi'in atau dari kalangan tabi'in. Auman ba'dahum bahkan dari orang yang setelahnya, setelah mereka berita atba'ut tabi'in. Paham ya? Atba'ut tabi'in bisa. Nah, kalau khobar ini umum. Khobar, ini khobar dari mana khobarnya ini? Nomor tiga al khabar wa yaumun al hadits wal asar. Jadi untuk khobar ini umum dia mencakup hadis dan asar. Hadis khobar bukan? khobar cuman dari Rasulullah SAW. Asar khobar bukan? khobar cuman dari orang yang di bawah Rasulullah SAW. Bisa dari sahabat, bisa dari tabiin, bisa dari bisa jadi dari apa? atsba tabiin. Mohon shalallahu ya. Jadi yang paling umum yang mana Husain? Hadis, asar, khabar yang paling umum yang mana? yang umum khabar. Kalau hadis khusus atau umum Akh Yusuf? Khusus untuk Rasulullah. Kalau asar tadi bagaimana? Khusus untuk yang di bawahnya bisa sahabat, tabi'in atau asbab tabi'in. salah ya. Nah, itu penting sekali jangan sampai keliru ya. Wala yutlaqul asar 'alal marfu' nabi sallallahu alaihi wasallam illa muqayyadan ini dan tidak boleh lafadz asar itu digunakan untuk sesuatu yang marfu sampai kepada Rasulullah SAW mukanya dan kecuali dikasih ikatan. Paham ya? Wa fi atharin marfu'in ila nabi ya. Nah, gitu caranya gitu. Dan di dalam asar yang marfu sampai kepada Rasulullah itu bisa. Tapi kalau wa asar Rasulullah bersabda itu kurang tepat. Kita lihat. Misal an yuqal seperti apa seperti dikatakan wa asar anin nabi SAW Nah, nah seperti itu. Dan di dalam asar dari Rasulullah SAW itu bisa. Nah, biasanya jelaskan marfu'an itu biasanya. Karena nggak setiap hadis marfu' itu sahih. Ya kan kita lewati kan? Tapi kalau setiap hadis sahih pasti apa? Marfu'. Tapi tidak setiap hadis sahih jadi tidak setiap hadis marfu' sahih. Namanya itu perlu diperhatikan baik-baik. Sekarang hadis palsu ada enggak marfu'? Hadis palsu? Ada yang marfu' enggak hadis palsu? Palsu tapi marfu' ada enggak kira-kira? Hmm? Ada nggak kira-kira hadis palsu marfu itu? Ada nggak kira-kira? Ada? Contohnya? Contohnya apa contohnya? Palsu kok marfu itu bagaimana contohnya? Ada nggak Yusuf? Ah Yusuf, ada nggak hadis marfu tapi palsu? Eh, <laughs> ada nggak Sen? Hadis marfu tapi palsu? Enggak tahu. Ada enggak hadis marfu atau palsu? La <laughs> Ada enggak hadis marfu atau palsu sama? Esan? Ada contohnya? Eh, marfu nya mana? Apa? Berarti contohnya bagaimana? Apa? Nah, caranya gitu. Hadis marfu' itu wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Nanti akan kita lewati. Intinya antum sandarkan kepada Rasulullah itu marfu' sudah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma walau bisin. Palsu enggak hadisnya? Palsu. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tapi Rasulullah yang bersabda tadi. Paham ya? Itu marfu'. Makanya tidak setiap hadis marfu' itu sahih. Ada yang marfu' palsu, marfu' sahih, marfu' dhaif, marfu' hasan ada enggak? Ada juga. Mahfum salah ya? Ma. Ya, Kita lihat berikutnya. Amma indal itlaq fa huwa ma udhifa ila sahabi faman dunah. Adapun kalau secara mutlaknya eh, secara mutlak tanpa ada ikatan atau takyid, maka yang namanya asar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan orang atau orang nah kemudian orang yang di bawahnya. Paham ya? Sandarkan kepada sahabat dan orang yang di bawahnya. Ini dikatakan asar. Jadi bedanya asar hadis sama khabar, paham soal bedanya ya? Ewa. Kita tutup yang terakhir. Al-mabhas asani pembahasan yang kedua, ahwalut talaki salah satu ini. Keadaan talaki, talaki itu mengambil ilmu hadis. Jadi keadaan orang di dalam mengambil ilmu hadis itu ada tiga keadaan. Pertama, an yusariha bisama minhu. Dia terang-terangan dengan apa? Dengan lafad mendengar dari gurunya. Sami Sami'tu. Terang-terangan enggak? Berarti otomatis kalau sami itu aku mendengar ketemu enggak kira-kira sama gurunya? Ketemu enggak kira-kira? Ketemu. Kecuali kalau dia nggak ketemu harus ngasih apa? Harus ngasih apa? Apa? Catatan atau ikatan. sami itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala yaqul fi Itu caranya gitu. Kalau antum cuma ngomong, aku mendengar Syekh Mukbil bin Hadil Wadi berkata, padahal nggak perlu nggak pernah ketemu Syekh Mukbil. Boleh nggak gitu, Pak? Nggak boleh, tapi harus ada ikatan di dalam kasetnya. Antum dengar kaset misalkan, Antum ngomong menyampaikan gitu. Sebagaimana yang aku dengar Syekh Mukbil bin Hadil Wadi'i rahimahutaala fi syaritih di dalam kasetnya. Biar orang enggak terkesan antum tuh ketemu Syekh Mukbil itu loh. Tapi kalau antum enggak enggak memberikan lafaz di dalam kasetnya, orang terkesan bagaimana? Ayo, seakan-akan dia bertemu dan muridnya Syekh Mukbil. Paham belum? Cuman hukum globalnya kalau sami itu aku mendengar, otomatis dia mendengar dan bertemu dengan gurunya. Itu hukum globalnya. Yang kedua, an luqiyuhu bihi dunas sama' minhu. Yang kedua, seorang perawi tersebut memang telah ditetapkan dia pernah jumpa dengan gurunya, tapi belum pernah mendengar. Mungkin nggak seperti ini? Contohnya antum belajar ke Yaman misalkan atau ke majelisnya Syekh Mukbil contohnya. Saat itu antum berjumpa Syekh Mukbil. Nah, barakallahu fikum. Cuman ketika Syekh Mukbil bin Hadil Wadi taala menyampaikan hadis antum lagi di luar misalkan. Jadi nggak pernah dengar gitu loh, nggak pernah langsung. Tapi bertemu gitu loh. Nah, yang seperti ini nanti ada kemungkinan kemungkinan besarnya dia juga mendengar gitu loh, walaupun sesaat atau sekali dua kali. Karena nggak mungkin dia nggak mendengar terus kan di situ misalkan posisinya. Kalau yang pertama ini jelas ya, terang-terangan sami itu aku mendengar. Jangan ragu lagi. Kalau yang kedua ini bagaimana? annya sebuta luqiyuh, yaitu telah datang ketetapan bahwasanya perawi tersebut berjumpa dengan gurunya dunas sama' minhu, tapi tanpa mendengarkan dari gurunya. Nomor tiga, an yakuna mu'asiran lahu walakin lam yasbut annahu laqiyahu. Yang ketiga ini, dia hidup sezaman dengan gurunya, tapi tidak ada apa? nas khusus yang menetapkan bahwasanya dia berjumpa. Mungkin enggak seperti ini? Sekarang barakallahu fikum antum hidup di zaman sezaman dengan Syekh Saleh Fauzan. Sezaman enggak? Syekh Saleh Fauzan masih hidup. Cuman antum pernah bertemu atau belum? Belum. Kita juga belum pernah bertemu misalkan. Nah, yang seperti ini Nah, barakallahu fikum bidakumullah, kemungkinan besar dia tidak mendengar langsung. Paham ya? Kecuali kalau misalkan antum datang umrah kok bertemu, itu pun nanti dikasih lafaz apa? Sami'tu asy-syekh Shalal Fauzan yaqul, paham ya? Nam lama e, eh, kuntum mu'tamiran misalkan. Ada lafaz seperti itu biar orang paham oh ternyata ketika umrah dengarnya gitu loh. Biar enggak terkesan dia muridnya. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Fa amma idza sabata as-sama' minhu faqala sami'tu fulanan aw haddatsani fulan, fal ittisal wadih ini, jelas ini. Maka adapun kalau sudah ada ketetapan bahwasanya dia benar-benar mendengar dari gurunya, maka dia berkata aku mendengar fulan atau telah menceritakan kepadaku fulan, fal ittisal wadihun. Sanadnya bersambung itu jelas sekali. Sanadnya bersambung itu jelas, jelas sekali barakallahu fikum. Naam. Amma idza sabata al-luqi Adapun kalau seandainya dia hanya berjumpa bertemu dunas sama tapi tidak mendengar, berjumpa, bertemu tapi tidak mendengar. Faqala rawi akhirnya rawinya mengatakan kala fulanun kada wa kada awan fulanin kada wa kada walam yakul sami'tu awah haddatsani. Ini cara cara mengucapkannya. Antum pernah jumpa dengan gurunya tapi belum pernah mendengar langsung gitu. Nah, itu nanti antum bisa mengucapkan qala syekhuna atau qala fulan kada wa kada an syekhina kada wa kada tapi antum kan enggak mendengar langsung. Walam yakul sami'tu aw haddatsani. Paham ya? Dan orang tersebut tidak mengatakan aku mendengar atau telah menceritakan kepada aku karena kalau aku mendengar itu otomatis dengar langsung. Globalnya seperti itu. Haddatsani otomatis gurunya menceritakan kepada dia. Paham ya? Misalkan satu guru banyak muridnya. Gurunya menyampaikan, antum boleh enggak mengucapkan haddatsana gitu? Naam. Karena gurunya posisinya menyampaikan banyak orang tadi itu telah menceritakan kepada kami. Kami kan banyak santri misalkan, gurunya satu misalkan, seperti itu. Kita lihat. Lakin qad sabatatul mulaqatu bainahuma, tapi sudah ditetapkan kedua-duanya pernah berjumpa. Fahuna yakunu muttasilan aidan. Ini dihukumi mutasil juga. Karena kemungkinan besar dia pernah dengar walaupun sekali dua kali itu loh. Paham itu ya? Karena pernah berjumpa. Li'annahu dama anna rawi adlun dikarenakan selama perawi tersebut adlun memiliki sifat adalah fa innahu la yusab ila ahadin kalaman illa ma qad sami'ahu minhu maka sungguhnya tidaklah dinisbahkan kepada seorang pun suatu ucapan kecuali apa yang dia dengarkan darinya hadza huwal asl ini hukum asalnya adapun mengenai Nah berikutnya nanti adalah berkaitan masalah apa? Syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim panjang lebarnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nah barakallahu fikum wa barakallahu sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.